Show Beyond Radio. Serial Sandiwara Radio masih berdiri. Ah, lihatlah, aku belum kalah. Aku belum kalah orang asing. Aku belum menyerah. Lihatlah, aku masih dapat berdiri dengan tegak. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Ronda. Dara dan Kuda merda sudah sampai di atas dinding istana Kaputren. Mereka diam sejenak untuk mengawasi suasana di bawahnya. Mereka harus berhati-hati sekali, karena jika sampai tertangkap, nyawanya takkan bisa diselamatkan lagi. Ah, lihat Kakang Cakradara. Oh, sepi sekali tak ada prajurit yang berjaga-jaga di bawah dinding istana Kaputren ini. Kita jangan bertindak gegabah di Gudang Merta. Ya, suasana belum tentu aman. Iya, kita harus segera turun, kakak. Mumpung tidak ada prajurit, tapi aku mencurigai suasana ini, adik kuda merta. Jangan-jangan ini merupakan jebakan. Mereka sengaja membiarkan kita melompati dinding. Kemudian menyergap pada saat kita sudah sampai di bawah. Hati-hati adik kuda merta. Iya, perasaanku tidak enak. Uh, tapi kakak, kita tidak bisa terus-menerus di atas dinding ini. Kita harus segera turun, Kakang. Kita bisa berbuat banyak setelah di bawah sana nanti. Kalau memang mereka memergoki kita, kita bisa melawan, Kakang. Oh, kalau begitu baiklah. Biar aku dulu yang turun. Kau di belakangku. Hati-hati. Akhirnya cakra darah dan kuda merta nekat turun, merambat melalui batang tanaman-tanaman menjalar. Memang suasana sangat sepi. Hati mereka agak lega sedikit setelah mereka tiba di bawah. Tapi baru saja mereka akan bergegas melangkah. Pada saat itulah muncul beberapa orang prajurit dari sudut lorong. Itu dia! Itu dia pencurinya! Angkap! Angkap pencuri itu! Ya, ke sana! Mereka lari ke sebelah sana! saja. Mereka harus bisa kita tangkap. Tadi aku melihat bayangan mereka di sekitar tempat ini. Iya. Mungkin mereka bersembunyi di balik pohon-pohon hias. Ayo, ayo kita cari. Kita bekuk orang-orang itu, lalu kita serahkan pada Tuan Rawodeng. Ayo, mungkin mereka bersembunyi di sana, di sudut-sudut lorong itu. Ayo, kita menyebar. Ayo. Kalian dari sebelah sana, ayo. sementara yang lain ikut aku. Ayo cepat, ayo, ayo, ayo, mereka pasti akan bisa kita tangkap. Ayo, ayo, ayo, Kurang ajar, pencuri busuk. Ayo. Raden? Ah, benar, Tuan Putri. Maaf kalau kami terpaksa mengganggu ketenangan Tuan Putri yang sedang istirahat. Ada persoalan apa? Sepertinya ada yang tidak beres. Salah seorang prajurit melihat pencuri masuk ke istana Kaputren, Tuan Putri. Dia melihat ada dua bayangan melompati dinding. Kemudian mereka lenyap di balik dinding istana Kaputren ini. Kami sudah menggeledah hampir ke seluruh istana Kaputren tapi sayang sekali Tuan Putri, kami tidak berhasil menemukan mereka. Sekarang kami ingin menggeledah Puri Manganti, Tuan Putri. Aku tidak percaya ada pencuri bodoh berani memasuki istana Kaputren. Barangkali prajurit itu salah lihat. Ah, ampun, Tuan Putri. Jelas pencuri-pencuri itu naik dinding istana Kaputren. Nampaknya mereka merambat melalui batang-batang tanaman jalar bekas-bekasnya masih ada, Tuan Putri. Bukankah ada banyak prajurit yang menjaga di luar dinding istana ini? Apa saja yang mereka lakukan sehingga ada pencuri bisa naik dinding istana Kaputren? Apakah mereka berjaga-jaga sambil tidur? Uh, ampun Tuan Putri Barangkali mereka sedikit lengah Tapi kami harus memeriksa Puri Manganti kami takut barangkali pencuri-pencuri itu bersembunyi di dalam puri itu. Jangan bicara sembarangan, Paman. Aku tidak menyembunyikan dua orang pencuri. Ampun, Tuan Putri. Kami tidak bermaksud menuduh Tuan Putri Tunggal Dewi. Kami hanya sekedar menjalankan perintah. Perintah siapa? Perintah Gusti Prabu Jaya Negara sendiri. Mana surat perintahnya? Aku akan mengizinkanmu menggeledah Puri Manganti kalau memang benar-benar ada surat perintahnya. Maksudku, surat perintah yang langsung diberikan oleh Kanda Prabu Jayanegara. Mana surat perintahnya? Tunjukkan padaku sekarang juga. Uh, uh, ampun Tuan Putri, surat perintah itu tidak ada. Uh, maksud hamba, uh, ma ma maksud hamba. Jangan macam-macam Paman Rafedeng. Kalian harus bekerja dengan baik. Kalian ditugaskan menjaga istana Kaputren. Karena itu, Kalian harus benar-benar membuat suasana di sekitar ini menjadi aman. Suruh prajurit-prajurit itu berjaga dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ada yang tertidur. Ingat, Paman, kalau aku melaporkan keteledoran ini pada Kanda Prabu Jaya Negara, kalian semuanya pasti akan kena hukuman. Uh, ampun, Tuan Putri. Kami semuanya hanya sekedar menjalankan tugas. Kalau memang Tuan Putri keberatan, kami memeriksa Puri Manganti. Baiklah, kami akan segera pergi, Tuan Putri. Kau tidak perlu memeriksa Puri Manganti. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada Nini Lujinggan dan seorang emban. Kau tidak perlu mencurigai puri ini, Paman. Sudahlah, lebih baik kalian segera pergi. Uh, baik, Tuan Putri. Kami mohon diri. Rawedeng kelihatan kesal dan kecewa. Tapi dia memang tidak berani memaksakan kehendaknya. Bagaimanapun juga, dia berhadapan dengan putri kerajaan Majapahit. Akhirnya Rawadeng membawa prajurit-prajuritnya pergi. Tiba-tiba seorang prajurit menemuinya. Uh, Tuan Rawadeng, hamba menemukan benda ini. Silakan Tuan memeriksanya. Hmm, benda apa ini? Hmm, sepertinya sebuah lencana, Tuan. Iya, sebuah lencana. Di mana kau menemukan benda ini? Uh, di sana, Tuan. Di bawah pohon katimang. Hamba juga melihat bekas-bekas orang memanjat dinding. Nampaknya mereka bergantungan naik melalui batang-batang tanaman menjalar, Tuan. Hmm, baiklah. Mungkin rencana ini ada gunanya. Biar aku yang menyimpannya. Aku akan menunjukkannya kepada Gusti Ramapati. Tuan Rawedeng. Tuan Rawedeng. Pencuri itu sudah lari. Mereka dua orang. Kami hampir saja dapat menangkap mereka, Tuan. Di mana kalian melihatnya, ha? Uh, di sana, Tuan. Mereka baru saja melompat dinding istana Kaputren ketika kami melihat mereka, Tuan. Beberapa orang prajurit mengejar mereka. Sementara hamba kemari untuk memberitahukannya kepada Tuan Rawedeng. Hmm, keparat. Pencuri-pencuri bodoh. Ayo prajurit-prajurit, kita kejar mereka. Lebih baik kalian menyebar. Tutup semua lorong. Jangan sampai mereka lolos. Ayo kita kejar mereka. Iya, Ayo. Iya, iya, Bedeng segera mengerahkan prajurit-prajuritnya. Mereka bergerak menyebar menutup hampir seluruh lorong di sekitar Istana Kaputren. Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta masih belum berhasil mencari kesempatan untuk keluar dari lingkungan istana. Mereka bersembunyi di balik rumpun tanaman hias di salah satu lorong yang agak panjang. Beberapa kali mereka melihat dua atau tiga orang prajurit berlari melintas di depan hidung mereka. Mungkin di sebelah sana. Iya, geledah saja semuanya. Periksa semua sudut lorong. Ayo, ayo, periksa. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, Untuk sementara kita selamat dari kuda merta. Iya. Tapi kita belum berhasil keluar dari lingkungan istana ini. Sial. Kali ini kita bernasib sial, kakak. Tundukkan kepalamu. Cepat. Tahan nafas. Ayo, ayo, ayo selamat. Mereka tidak melihat kita, kakak. Mereka tidak bekerja dengan cermat. Ya, mudah-mudahan saja mereka menjadi prajurit-prajurit yang bodoh. Sehingga kita dapat meloloskan diri, kakak negara sepi, Kakak. Nampaknya mereka dikerahkan ke pintu Gapura sebelah timur. Ah, kita tunggu sebentar. Jangan terburu-buru. Kalau mereka, ya, sudah tidak menunggu kita. Dan kalau memang suasananya benar-benar aman, baru kita keluar dari sini. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, Cakra Cakradara dan Kuda Merta memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Lorong benar-benar telah menjadi sepi Sekali waktu terdengar teriakan prajurit-prajurit Majapahit dari tempat yang jauh. Cakradara menarik tangan kuda merda, dan mereka bergegas melangkah menyusuri dinding lorong. Mendadak, sebuah bayangan terbang melewati dinding dan hinggap dengan manis di depan mereka. Cakradara tersentak, jantungnya serasa mau copot. Demikian pula kuda merta. Tiba-tiba wajahnya menjadi pucat pasi. Di depan mereka tiba-tiba sudah berdiri seorang laki-laki tegap perkasa. Karena keadaan terjepit, akhirnya Cakradara mengajak kuda merta menyerang laki-laki itu. Kau tidak bisa menangkap kami. Hiat! Hiat! Hiat! Bahtara langsung menyerang, sementara kuda merta berusaha membokong laki-laki itu. Tapi laki-laki itu nampaknya bukan manusia sembarangan. Gerakannya lincah bagaikan seekor burung serikatan. Dan nampaknya dia tidak bertarung dengan seluruh kemampuannya. Setelah beberapa saat lamanya bertarung, laki-laki itu dapat meringkus kuda merta. Aduh, kurang ajar. Lepaskan, lepaskan aku. Tolong kakak, kakak. Eh. Dia, dia kuat sekali kakak. Tenaganya besar sekali. Tolong kakang. Tunggu dulu. Diam adik kuda merta. Sepertinya aku sudah mengenal orang ini. Ya. Paman Mada. Bukankah kau paman Gajah Mada? Laki-laki itu seperti terkejut. Kemudian perlahan-lahan melepaskan kuda merta. Dia berusaha mengamati lebih jelas wajah dua orang pemuda di hadapannya. Tuan Tuan Cakradara. Tuan... Tuan Kuda Merta? Paman Mada. Kau tidak salah, Paman Mada. Aku memang Cakradara. Dan ini adik Kuda Merta. Ah, maafkan saya, Tuan. Saya tidak tahu bahwa Tuan berdua adalah Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta. Maafkan saya. Aduh, kau hampir saja mematahkan lenganku, Paman. Maafkan saya, Tuan Kuda Merta. Saya hanya mendengar teriakan-teriakan prajurit Majapahit menyebut pencuri. Saya lalu berusaha mencari pencuri itu, Tuan. Kamilah pencuri itu, Paman Mada. Kami baru saja mengunjungi Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi. Hmm. Tuan nekat sekali. Tidak tahukah Tuan bahwa perbuatan Tuan-Tuan ini sangat berbahaya? Kami tahu, Paman Mada. Tapi Mau bagaimana lagi, Paman? Kami tidak lagi bisa menemui mereka di Istana Kahuripan dan Wengker. Karena itu, kami nekat memasuki Istana Majapahit. Kami terpaksa bermain kucing-kucingan dengan prajurit-prajurit. Untunglah, Kakang Cakradara segera mengenali wajah Paman Mada. Kalau tidak, wah, saya sudah kehilangan lengan saya sebelah, Paman. Maaf, Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Kalau boleh saya menasihatkan, sebaiknya Tuan berdua jangan lagi menyusup ke istana Majapahit. Tindakan Tuan berdua terlalu gegabah dan berani. Terima kasih atas nasihatmu, Paman Mada. Oh, dengar. Nampaknya ada prajurit-prajurit datang kemari. Tuan-tuan harus segera pergi. Cepat naik ke atas dinding benteng. Biar saya yang melindungi Tuan. Biar saya yang menghadapi prajurit-prajurit itu. tepat Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Cakradara dan Kuda Merta buru-buru memanjat batang-batang tanaman menjalar, kemudian merambat ke atas benteng, dan tubuh mereka segera lenyap di balik benteng istana Majapahit. Bukankah kau bekal Gajah Mada? Iya, benar Tuan Rawedeng. Saya bekal Gajah Mada. Kami baru saja mencari-cari dua orang pencuri yang menyusup ke istana Kaputren. Apa kau tidak melihat mereka bekal Gajah Mada? Sayang sekali Tuan Rawedeng. Saya tidak dapat melihat mereka. Benar, kau tidak melihat mereka, ha? Untuk apa saya berdusta, Tuan? Saya juga mempunyai kewajiban menjaga keamanan istana Kaputren. Saya sudah beberapa saat lamanya mondar-mandir di lorong ini, dan saya tidak bertemu dengan siapapun juga, Tuan. Mudah-mudahan kata-katamu bisa dipercaya. Iya, kalau memang pencuri itu melewati lorong ini, saya pasti bisa menangkapnya, Tuan. Sudahlah, jangan sombong kau, pegel gajah mata. Pangkatmu hanya bekal. Jika berani sombong di depanku, pangkatmu bisa turunkan. Ayo prajurit-prajurit, yuk kita yuk. cari tempat lain. Ayo kita cari. Ayo. Eh. Kawateng mengerahkan prajurit-prajurit yang menyusuri lorong. Bekel Gajah Mada tersenyum, kemudian melangkah pergi. Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta sudah berada di luar tembok benteng. Sebentar kemudian mereka sudah menunggangi kuda meninggalkan istana Majapahit. lenganku masih sedikit nyeri, Kakang. Tenaga Paman Mada benar-benar kuat. Seperti seekor gajah. Dinda Tunggadewi seringkali menceritakan tentang Paman Mada. Dia memang seorang prajurit pengawal yang setia. Kalau kau tidak segera mengenalinya, barangkali tanganku sudah patah, Kakang. Aduh, lenganku seperti dicengkeram raksasa. Iya. Kali ini pun kita masih diselamatkan para dewa. Semua ini gara-gara kanda Prabu negara pergilah. Raja tidak mempunyai otak. Iya. Dia mau berbuat tidak senonoh pada Dinda Tunggadewi. Dia menyuruh Dinda Raja Dewi memijit-mijit betisnya. Dia lalu mau berbuat kurang ajar. Raja macam apa itu? Raja Kemblung, Senting. Nampaknya dia benar-benar ketakutan. Iya, ketakutan kekuasaannya direbut orang. Itulah sebabnya dia ingin mengawini sendiri adik-adiknya. Bukankah ini perbuatan edan? Hmm? Ada banyak perbuatan kotor. Iya tapi tidak sekotor ini. Hanya binatang yang sampai hati mengawini saudaranya sendiri. Oh, lencanaku. Apa kakang? Lencana? Iya, lencanaku hilang. Oh. Mungkin terjatuh di halaman Puri Menganti. Uh, ah, maksud maksudmu lencana pusat pendidikan calon tanda? Iya. Oh. Mungkin terjatuh waktu kita memanjat dinding Kaputren. Aduh, celaka. Kalau sampai prajurit-prajurit itu menemukannya, kita bisa celaka. Cakradara dan Kuda Merta sedang dalam perjalanan menuju ke Bukit Pangi. Mereka merasa lega karena selamat dari kejaran prajurit-prajurit Majapahit. Tapi tiba-tiba Cakradara terkejut. Dia mencari sesuatu di balik lipatan pakaiannya. Oh, celaka. Lencanaku hilang. Lencana? Rencana apa, Kakang? Rencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Oh, mungkin terjatuh waktu kita manjat dinding istana Kaputren. Oh, kalau tidak, barangkali terjatuh di halaman Puri Menganti. Oh, kehadiran kita bisa diketahui, Kakang Cakradara. Tak ada seorang pun memiliki rencana seperti itu, kecuali siswa pusat pendidikan calon tanda. Oh, salahku sendiri. Seharusnya aku tidak boleh lengah. Rencana itu sangat penting. Rencana itu tidak boleh hilang. Sebaiknya kita pikirkan saja nanti, Kakang. Sekarang sudah malam sekali. Ayo, kita pulang. Baiklah, kita pikirkan saja nanti. Tapi aku harus mendapatkan gantinya. Hiya, hiya, hiya! Aku mendengar suara ribut-ribut di istana kabupaten semalam. Apa yang terjadi, Rawedeng? Ampun, Gusti. Ada dua orang pencuri berusaha menyusup ke istana kaputren. Sayang sekali, Gusti. Kami gagal menangkap mereka. Goblok! Menangkap dua orang pencuri saja tidak becus. Lalu apa yang dicuri, ha? Apakah ada barang-barang berharga yang hilang? Tidak ada, Gusti. Nampaknya pencuri itu tidak bermaksud mencuri barang-barang ataupun perhiasan. Mereka berdua memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Kami dapat melihat bekas-bekasnya, Gusti. Kurang ajar. Jelas mereka bukan pencuri sembarangan. Mungkin mereka bermaksud mencuri dua orang putri Majapahit. Ini perkara gawat. Rawading, Sayang sekali tidak dapat meringkusnya. Uh, Gusti, tapi kami berhasil menemukan ini, Gusti. Hmm, apa itu? Sebuah lencana tertinggal di halaman Puri Manganti. Salah seorang prajurit kami dapat menemukannya. Hmm, coba kulihat seperti apa lencana itu. Uh, eh, silahkan, Gusti. Hmm, jelas. Jelas pencuri itu berasal dari asrama pusat pendidikan calon tanda. Ini kan rencana siswa asrama pusat pendidikan calon tanda. Lihatlah. Uh, ampun Gusti. Hmm. Kalau begitu pencuri itu pasti dua orang di antara siswa pendidikan calon tanda. Mungkin mereka adalah ksatria-ksatria yang menaruh hati pada putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Jelas begitu persoalannya, Rawedeng. Tidak salah lagi. Mereka datang menyusup ke istana Kaputren pasti untuk mendusta Tuanku Putri Tungga Dewi dan Raja Dewi. Kurang ajar, pencuri jahanam. Untung prajuritmu dapat menemukan lencana ini, sehingga kita tidak perlu kehilangan jejak sama sekali. Sekarang persoalannya menjadi lebih mudah. Uh, ampun Gusti. Hamba mengusulkan supaya asrama pusat pendidikan calon tanda digrebek dan diperiksa. Tidak. Usulmu putolak Rawadeng. Itu perbuatan kekabah. Kita harus menangkap pencuri busuk itu, tapi dengan perhitungan yang baik, dengan siasat yang jitu. Hmm, sekarang begini saja. Aku akan mengirim surat pada Brahmana Ratu Kuning, biar dia yang menangani masalah ini. Dia guru di sana. Dia pasti tahu siapa siswa-siswanya yang berani berbuat kurang ajar pada putri-putri kerajaan Majapahit. Tunggu Rawadeng, aku akan menulis surat dan kau harus mengantarkannya segera. Baik, Gusti. Hamba siap menjalankan perintah. Sang Ramapati buru-buru masuk ke ruangan tengah. Pembesar kerajaan itu segera menulis sebuah surat di atas sebuah gulungan rontal. Sementara Rabadeng menunggu di ruangan pendopo. Tak lama kemudian, Rabadeng melihat Sang Ramapati sudah keluar membawa gulungan rontal. Ini Rabadeng, ini suratnya, dan ini lencananya. Jangan sampai lencana itu jatuh dan hilang. Lencana itu adalah barang bukti yang bisa digunakan untuk menangkap si maling busuk. Cepat berangkat ke Bukit Pangi. Sampaikan surat ini pada Brahmana Ratu Kuning dan katakan bahwa aku menunggu jawabannya. Baik, Gusti. Hamba mohon diri. Malam terjadi keributan di istana Kaputren. Dua orang pencuri tengik berani memasuki Puri Manganti dan Puri Madukara. Salah seorang prajurit kami berhasil menemukan sebuah lencana. Dan lencana itu ternyata milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Kau sebagai guru di sini kau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan ini. Karena itu kau harus menangani persoalan ini secara tuntas. Selidikilah. Carilah pencuri itu. Tangkaplah dan bawalah menghadap kepadaku. Lebih cepat, lebih baik. Tapi hati-hati Jangan sampai pencuri itu tahu, kemudian dapat meloloskan diri. Kalau kau membutuhkan bantuan prajurit-prajurit Majapahit, kau dapat menghubungi Raweteng. Nah, Brahmana Ratu Kuning, kerjakan tugas penting ini sebaik-baiknya. Tangkap pencuri tengik. Dia bermaksud mendusta dua orang putri kerajaan Majapahit. Ada dua orang pencuri berani memasuki istana Kaputren. Dan mereka bermaksud mendusta tuanku Putri Dewi dan Raja Dewi. Ah, siapa pencuri-pencuri pusuk itu? Ah, lencana ini memang milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Tapi aku tidak tahu siapa orangnya. Hmm, baiklah, aku harus menyelidikinya. Kukira aku membutuhkan bantuan Rakuti, Razemi, dan Rakai Pinggala. Duduklah. Rasemi, Rakuti. Di mana Angger Pinggala? Raka Pinggala sudah tidur, Bapak Brahmana. Nampaknya dia mabuk lagi. Hmm, baiklah. Biarkan saja dia tidur. Kita tidak bisa bicara dengan orang mabuk. Ah, Rasemi. Dan kau Rakuti. Iya, Bapak, ya, Bapak Brahmana. Brahmana. Uh, belum lama terjadi keributan di Istana Kaputren Majapahit. Dua orang pencuri telah menyusup ke Puri Panganti dan Puri Madukara. Tempat tinggal Tuanku Putri Tunggadewi dan Tuanku Putri Raja Dewi. Sayang sekali pencuri itu lengah. Sekalipun dia dapat meloloskan diri, tapi lencananya tertinggal. Lencana itu dapat kita jadikan bukti untuk menangkap si pencuri busuk itu. Maaf Bapak Brahmana, mengapa lencana itu dapat dijadikan bukti? Sebab lencana itu jelas lencana milik siswa pusat pendidikan calon tanda. Seperti itu, seperti yang kau pakai itu. Kalau begitu mereka pasti berasal dari asrama ini Bapak Brahmana. Jelas, jelas mereka adalah teman-temanmu. Tapi siapa mereka kita belum tahu. Kita harus menyelidikinya lebih dahulu. Jangan sampai kita salah menangkap orang. Karena akibatnya akan sangat berbahaya. Kalian tahu. Kalian tahu hukuman apa yang akan diterima pencuri-pencuri itu? Gantung. Mereka pasti akan dihukum gantung di alun-alun. Hmm. Baiklah. Sekarang kalian boleh istirahat. Aku sangat mengharapkan bantuan kalian berdua. Juga bantuan dari Angger Pinggala. Kalian bertiga kutugaskan untuk menyelidiki siapa di antara teman-teman kalian yang telah berani menyusup ke Istana Majapahit menjadi dua orang pencuri. Baik, Bapak Brahmana. Kami akan berusaha membantu Bapak. Bagaimana Kakang Cakradara? Kau harus segera bisa mendapatkan ganti lencana itu. Kalau sampai Bapak Brahmana Ratu Kuning menanyakannya, kau akan menjawab apa, Kakang? Iya, aku tidak mempunyai cara lain. Aku harus mencuri lencana milik salah seorang teman kita. Itu bukan pekerjaan yang mudah, Kakang. Lencana siapa yang akan kau curi, Kakang? Dan lagi, kasihan pemiliknya, Kakang. Dia pasti yang akan mendapatkan getahnya, getah dari perbuatan kita. Aku tidak mungkin mencuri lencana milik dia, Manoja. Rakai Manoja? Kesatria dari Pawanuhan itu. Jangan, Kakang. Dia orang baik. Kasihan dia, Kakang. Bagaimana kalau Rakai Linggar? Jangan. Rakai Linggar juga seorang kesatria yang baik budi. Kasihan dia. Kasihan kalau dia harus menanggung akibat perbuatan kita. Dia bisa dihukum gantung tanpa dosa. Bagaimana kalau milik Rasemi? Rasemi. Sepertinya susah. Rasemi sangat waspada. Dia satu-satunya siswa yang paling cerdik di asrama ini. Tidak mungkin kau bisa mencari kelengahannya. <sighs> Barangkali kau bisa mengambil rencana milik Rakuti. Jangan adik kuda merta. Aku kasihan pada orang itu. Dia berasal dari golongan sudra. Dia sudah banyak menderita. Lebih baik aku mencari yang lain. Nah, Kau tunggu sebentar. Cakradara perlahan-lahan meninggalkan wismanya. Dia berjalan mengendap mengelilingi emperan wisma, kemudian menyeberangi sebuah lapangan rumput dia berhenti di bawah sebuah pohon yang rindang. Lampu di ruangan pribadi Bapak Brahmana Ratu ini masih menyala. Jelas dia masih terjaga. Hmm. Lampu ruangan Wisma Rakuti dan Rasemi juga masih menyala. Barangkali mereka masih belajar. Hmm. Rencana siapa yang harus kucuri? bingkai Pinggala. Mungkin orang itu sudah tidur. Baiklah, aku akan menunggu kesempatan untuk mencuri lencana Rakai Pinggala. Cakradara diam sesaat lamanya di bawah pohon rindang. Angin malam bertiup menyapu rambutnya yang ikal. Beberapa kali dia mengaduh karena tubuhnya digigit nyamuk kebun yang besar-besar. Setelah beberapa saat lamanya menunggu, setelah dia melihat lampu ruangan tidur Rakai Pinggala padam, cakra darah perlahan-lahan bangkit dan mulai bergerak. Pintu terkuak perlahan dan cakra darah melangkah memasuki ruangan. Dia melihat Rakai Pinggala tidur terlentang di lantai nampak sebuah kendi tuak terguling, sebagian isinya tumpah ke lantai. Oh, untung sekali. Rupanya dia sedang mabuk. Ya, itulah kelemahan orang mabuk. Kau pasti tidak tahu kehadiranku Rakyat Tinggala. Kau sedang terlena dalam cengkeraman tuak. Hmm. Di mana dia menyimpan rencana itu? Aku harus mencarinya sampai ketemu. Nah, itu dia. Tapi Lencana itu ada di bawah kepalanya, tertindih kepalanya. Hmm. Baiklah, aku akan mengambilnya perlahan-lahan. Mudah-mudahan saja dia tidak terbang. Cakra darah melangkah menghampiri tubuh Rakai Pinggala yang terlentang di lantai ruangan. Kemudian tangannya bergerak ke arah lencana. Lalu dengan hati-hati sekali, darah menarik lencana itu dari himpitan kepala Rakai Pinggala. Hmm, nyaman sekali. Hmm, enak sekali. Tuak yang enak rasanya. Oh. Iya, hmm, beres. Aku berhasil mendapatkan lencana ini. Nah, sekarang Selamat malam Rakai Pinggala. Selamat tidur nyenyak. Sampai bertemu besok pagi. anak-anakku semuanya. Sudah berapa saat lamanya aku tidak memeriksa kerapian kalian sebagai siswa pusat pendidikan calon tanda. Kerapihan penting artinya bagi setiap siswa yang sedang belajar. Jika seorang siswa tidak rapi, maka cara belajarnya pun tidak akan rapi. Setiap siswa pusat pendidikan calon tanda harus rapi rapi berpakaian, rapi mengatur buku-buku pelajaran, rapi duduk, rapi berkata-kata, rapi dalam mengerjakan tugas. Kalian pasti masih ingat sebelum kalian diterima menjadi siswa di sini. Aku membagi-bagikan sebuah lencana. Lencana itu bentuknya sangat sederhana. Sudut-sudutnya merupakan segi enam. Bagian tengah ada gambar burung. Sedangkan di pinggir ada tulisan atau aksara yang berbunyi Jaya Satru. Jaya Satru artinya mengalahkan musuh atau unggul atas musuh. Mengapa ditulis demikian? karena lembaga pendidikan ini mengharapkan agar kalian setelah lulus nantinya dapat berdiri sebagai sebuah pribadi yang mampu mengalahkan musuh. Pribadi yang mampu mengalahkan musuh disebut sebagai pahlawan. Itulah makna tulisan yang tercantum di atas rencana pusat pendidikan calon tanda. Rencana ini terbuat dari emas murni tapi janganlah rencana ini dihargai sebagaimana barangnya saja. Nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setumpuk emas murni. Nah, karena itu anak-anakku, kalian harus dapat menjaga rencana ini. Jangan sampai hilang ataupun tercecer di jalan. Coba, sekarang aku akan memeriksa kalian satu persatu. Yang merasa aku panggil namanya maju ke depan dan tunjukkan rencana tersebut. Rakai Manoja. Ya, Bapak Brahmana. Mana rencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Hmm, bagus. Rakai Lingga. Ini, Bapak. Rencana saya. Hmm, bagus. Uh, eh, Rasmi. Ya, Bapak Brahmana. Uh, mana rencanamu? Tunjukkan. Ini, Bapak. Ini rencana saya. Bagus. Berikutnya, Rakuti, mana rencanamu? Ini Bapak, masih utuh. uh, <laughs> bagus. Simpan rencana itu baik-baik. Jangan sampai hilang. Kalau hilang, akan mendapat hukuman yang berat. Sekarang saya lanjutkan. Rakai Warak. Ada Bapak. Ini rencana saya. Rakai Kembar. Uh, ada Bapak. Ini. Angger Cakradara. Ada Bapak. Ini rencana saya. Angger Kuda Merta. Ada Bapak. Ini. Ini rencana saya. Brahmana Ratu Kuning terus memanggil siswa-siswanya satu persatu. Dan mereka yang namanya dipanggil langsung maju ke depan, kemudian menunjukkan rencananya. Akhirnya Brahmana Ratu Kuning memanggil Rakai Pinggala. Rakai Pinggala, Angger Pinggala, di mana rencanamu? Angger Pinggala, majulah ke depan dan tunjukkan rencanamu. Aku ingin tahu apakah kau menjaga rencanamu dengan baik ataukah tidak. Cepat, Ger. Ayo. Yang lain tenang, yang lain tenang. Jangan ada yang bersuara. Angger Pinggala. Apa yang kau cari-cari? Uh, uh, uh, maaf, Bapak Brahmana. lencana saya, lencana saya, uh, saya mencari lencana saya. Di mana kau menyimpan lencana itu? Rakai Pinggala kelihatan kebingungan. Berkali-kali dia menyingkapkan lipatan pakaiannya tapi dia nampak semakin gugup. Lencana itu tidak ada. Angger Pinggala, di mana lencanamu? Cepat keluarkan. Aku mau melihat apa kau juga menyimpan lencanamu dengan baik seperti teman-temanmu, Ger. Uh, eh, uh, eh, maaf, Bapak Brahmana. Sepertinya... Sepertinya... Uh... Majulah ke depan, Ger. Dan tunjukkan rencana siswamu. Rakai Pinggala kebingungan. Beberapa kali dia membolak-balik lipatan pakaiannya. Keringat dingin mulai keluar membasahi lehernya. Wajahnya menjadi merah. Brahmana Ratu Kuning akhirnya tidak sabar lagi. Jadi kau tidak bisa menunjukkan rencanamu, Ger Pinggala? Ah, maaf, Bapak Brahmana. Lencana saya, lencana saya hilang. Coba cari sekali lagi. Barangkali Angger Pinggala lupa menempatkannya. Uh, uh, memang aneh sekali. Hmm. Biasanya lencana itu saya letakkan di atas rak buku. Coba cari sekali lagi. Barangkali ketelisut. Angger lupa menaruhnya. Nah, coba cari sekali lagi. Baik, Bapak Brahmana. Rakai Pinggala bergegas melangkah menuju ke wismanya. Brahmana Ratu Kuning kelihatan gelisah. Sementara para siswa yang lain nampak saling berbisik. Tak lama kemudian Rakai Pinggala sudah kembali lagi. Wajahnya masih membayangkan kebingungan. Bagaimana, Ger? Sudah ketemu? Ampun, Bapak. Saya tidak dapat menemukannya. Entah di mana lencana saya itu. Mungkin terjatuh di jalan atau entahlah. Saya tidak ingat lagi, Bapak. Sayang sekali. Sayang sekali mengapa lencana Angger Pinggala harus hilang. Baiklah. Sekarang mari kita lanjutkan pelajaran yang kemarin. Dan kau, Angger Pinggala, jangan pergi kemana-mana. Saya akan membawamu menghadap Gusti Ramapati. Ampun, Gusti Ramapati. Hmm. Hamba menghadap Gusti Ramapati dengan ditemani Angger Pinggala untuk memberikan laporan perihal rencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Iya. bagaimana Brahmana Ratu Kuning? Apakah kau sudah dapat menemukan pemilik rencana itu? Hamba sudah mengumpulkan para siswa. Hamba meneliti rencana mereka satu persatu. Tapi pada saat giliran Angger Pinggala, Ternyata Angger Pinggala tidak dapat menunjukkan rencana miliknya. Sekarang persoalan ini hamba serahkan kepada Gusti. Pinggala. Ya, Bibi. Mengapa kau tidak bisa menunjukkan rencana milikmu? Ampun, Bibi. Rencana saya... Rencana saya hilang. Hilang? Bagaimana rencanamu bisa hilang? Kau ini ceroboh sekali, Pinggala. Seharusnya kau menyimpan rencana itu baik-baik. Jangan memalukan bibimu dan pamanmu di sini. Kau harus menjadi siswa yang baik. Hmm. Sekarang persoalan ini menjadi kacau lagi. Kalau saja rencanamu tidak hilang, maka semua akan berjalan dengan lancar. Ampun, Paman. Mungkin... Ah, Mungkin saja ada seseorang teman yang mencuri lencana saya. Menurut perasaan saya, kemarin lencana itu masih ada. Masih terletak di atas rak buku. Kemudian saya mengalungkannya sebentar di leher. Tapi setelah bangun tidur tadi pagi, saya sudah tidak ah, tidak ingat lagi. Ketahuilah Pinggala, sekarang ini aku sedang mencari dua orang pencuri yang berani menyusup ke istana Majapahit. Dan dua orang pencuri itu erat hubungannya dengan lencana siswa pusat pendidikan calon tanda. Pencuri itu dapat lolos, tapi mereka lengah. Salah seorang prajuritku dapat menemukan lencana yang tercecer di halaman Puri Manganti. Dan lencana itu adalah lencana pusat pendidikan calon tanda. Jadi jelas bahwa dua pencuri itu adalah siswa-siswa pusat pendidikan calon tanda. Itulah sebabnya Brahmana Ratu Kuning mengumpulkan kalian untuk melihat siapa di antara siswa yang merasa kehilangan lencana. Siswa yang kehilangan lencana Pasti salah seorang di antara pencuri itu. Tapi Paman Ramapati, saya tidak pernah pergi kemana-mana. Saya selalu tinggal di asrama. Ah, ampun Gusti. Memang kelihatannya Angger Pinggala tidak pernah pergi meninggalkan asrama pendidikan. Barangkali benar apa yang dikatakan Angger Pinggala. Mungkin saja ada seorang siswa yang telah mencuri lencananya. Kalau begitu, Siswa itu pastilah seorang yang cerdik. Dia tidak mau dicurigai karena lencananya hilang. Tapi kita tidak boleh kalah cerdik. Baiklah, kita pasti dapat menangkap dua orang pencuri tengik itu. Tinggallah. Iya, Paman Ramapati. Aku yakin kau tidak akan melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Aku yakin bukan kau pencurinya. Ah, itu sudah dapat dipastikan Gusti Ramapati. Angger Pinggala memang tidak pernah pergi kemana-mana. Apalagi keluyuran sampai ke istana Kaputren. Soal ini hamba tahu persis. Tapi dia telah melakukan kesalahan Brahmana Ratu Kuning. Dan dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Kalau saja lencananya tidak hilang. Mungkin dua orang pencuri itu sekarang sudah bisa kita tangkap. Karena itu Pinggala, kau kutugaskan menyelidiki dua orang pencuri yang bercokol di asrama pendidikan calon tanda. Ajaklah Rasmi dan Rakuti mengerjakan tugas ini bersamamu. Baik, Paman Ramapati. Sekarang kalian boleh pergi. Dan ingat Pinggala, kerjakan tugas ini secara diam-diam Jangan sampai dua pencuri itu menaruh kecurigaan, kemudian mengambil kesempatan untuk lolos. Berhati-hatilah, Pinggala. Jangan bekerja sembarangan. Pergunakan otakmu secara baik. Baik, Bibi. Terima kasih atas nasihat Bibi. Ampun, Gusti. Karena sudah tidak ada persoalan lagi. Sekarang, perkenankanlah kami mohon diri. Aku heran. Bagaimana lencanaku bisa hilang? Kau tidak lupa meletakkannya? Tidak, Rasmi. Sama sekali tidak. Aku tidak pernah membawa lencana itu kemana-mana. Tapi, ya, aku memang tidak begitu memperhatikannya. Hmm, kurang ajar. Pasti ada yang mencuri lencanaku. Aku juga sudah mempunyai pikiran seperti itu, Raka Pinggala. Pasti ada yang mencurinya. Tapi untuk apa? Tentu saja untuk menyelamatkan dirinya. Untuk menyelamatkan diri? Aku belum mengerti apa maksudmu, Rakai Pinggala. Rakai Pinggala kemudian menjelaskan duduk perkaranya bahwa ada dua orang siswa pusat pendidikan calon tanda dicurigai telah menyusup ke istana Kaputren Majapahit. Dan salah seorang di antara siswa itu lengah sehingga rencananya tercecer. Hmm, begitu baru aku tahu duduk persoalannya. Kalau begitu, memang besar kemungkinan lencanamu dicuri. Dan pencurinya tidak lain pastilah teman-teman kita yang telah menyusup ke istana Kaputren. Rakyat Pinggala, kau harus bisa menangkap pencuri itu. Kalau kau bisa meringkus mereka, kau akan membersihkan nama baikmu. Harus, Jang. Aku memang harus dapat menangkapnya. Pencuri tengik mereka akan kuringkus. Mereka sudah membuatku malu di depan Paman Ramapati dan Bibi. Kurang ajar. Kalau aku tahu siapa mereka, heh, akan kuhajar sampai babak belur. Rasemi dan kau Rakuti, aku ditugaskan Paman Ramapati untuk menyelidiki dua orang pencuri itu. Dan Paman Ramapati juga menyuruh kalian berdua agar mendampingi tugasku. Jangan khawatir, Rakai Pinggalah. Aku akan membantumu. Aku juga tidak keberatan membantumu, Rakai Pinggala. Terima kasih. Mulai sekarang, kita harus mengawasi secara cermat setiap gerak-gerik setiap siswa. Kalau sampai ada yang mencurigakan, kita akan melaporkannya pada Bapak Brahmana Ratu Kuning. Di suatu sore yang indah, matahari bersinar keemasan, cahayanya membias menyepuh awan. Suasana asrama pusat pendidikan calon tanda nampak sunyi dan lengang. Rakai Manoja duduk di emperan Wisma. Rakai Manoja adalah seorang kesatria dari Pawanuhan, kerajaan kecil di bawah Majapahit. Rakai Manoja sedang menulis syair di atas rontal. Rontal dari asal kata ron artinya daun, sedangkan tal dari asal kata pohon tal. Jadi rontal artinya daun pohon tal. Catatan atau tulisan di atas rontal biasa disebut keropak rontal. Masih ada beberapa jenis keropak yang lain, seperti keropak batu, keropak tembaga, keropak kuningan, keropak besi, keropak kayu, ataupun keropak kulit kayu. Rakai Manoja sambil tersenyum terus menuliskan bait-bait syair di atas rontal. Dia tidak melihat kehadiran Rakai Linggar, sahabatnya dari kerajaan Lasem. Hmm. Apa yang sedang kau tulis itu, Rakai Manoja? Hah? Oh. Kau Rakai Linggar? Oh, tidak. <laughs> Aku hanya main-main. Aku tahu. Kau pasti sedang menulis bait-bait syair berisi ungkapan rasa cinta. Aku tidak biasa duduk diam. Daripada duduk termenung, mengapa aku tidak menuliskan lamunanku di atas rontal? <laughs> Mungkin kau berbakat menjadi seorang kawiwara, seorang penyair ulung. tidak. Aku tidak senang menjadi seorang kawiwara. Aku lebih senang menjadi seorang penghulu keadilan. Ada yang ingin kutanyakan pada Rakai Manoja. Aneh sekali. Mengapa tiba-tiba Bapak Brahmana Ratu Kuning menyuruh kita menunjukkan rencana siswa? Entahlah. Aku juga tidak tahu. Untung aku masih ada. Biasanya, aku tidak pernah memperhatikannya. Sepertinya ada persoalan yang cukup gawat. Bapak Brahmana langsung membawa Rakai Pinggala menghadap Gusti Ramapati. Hm, ada persoalan apa ya? Rakai Linggar, mengapa kau sibuk memikirkan persoalan itu? Kita mempunyai urusan kita sendiri. Yang penting kita tidak melakukan kesalahan di asrama pendidikan ini. Pada saat dua orang kesatria itu bercakap-cakap, mendadak angin bertiup kencang. Rakai Manoja berusaha menangkap rontal, tapi selembar daun yang sudah dikeringkan itu keburu terbang bersama angin. Rakai Manoja buru-buru meninggalkan Rakai Linggar di emperan wismanya. Dia mengejar rontal yang terbang bersama angin. Dia berlari-lari kecil menyeberangi lapangan rumput. Tapi angin musim kering yang nakal itu seperti hendak mempermainkannya. Rontal membubung tinggi setiap kali Rakai Manoja sudah akan menangkapnya. Rakai Manoja menjadi kesal, tapi dia tidak segera menjadi putus asa. Dia terus mengejar rontal yang kemudian hinggap di atas rumput, tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Rakai Manoja buru-buru mau memungut rontal, tapi Rakai Pinggala lebih dulu menginjak rontal dengan telapak kaki kanannya. Oh, hai, Rakai Pinggala, jangan kau injak tulisanku. <laughs> Tulisan yang mana, Rakai Manoja? Itu, yang kau injak itu adalah rontal tulisanku. Cepat berikan padaku. Aku belum selesai menulisnya. Hmm, begitu. Ambillah kalau kau berani. Rakai Pinggala, sekarang kau ingin membuat gara-gara denganku. Kau memang tukang membuat onar. Kau selalu mencari gara-gara. Kau senang keributan. Cepat Pinggala, jangan kau rusakkan tulisanku. Aku bersusah payah mengumpulkan aksara dan menuliskannya di atas rontal. Sekarang kau menginjak-injak rontalku. <laughs> Sabar, Manoja. Coba Aku ingin membaca seperti apa tulisanmu. Jangan lancang pinggalah. Kau tidak berhak membaca tulisan orang. Cepat kembalikan. Atau kau ingin aku mengadukannya pada Bapak Brahmana? Kau mau mengadukannya? Silahkan. Nanti akan kita lihat Bapak Brahmana berpihak kepada siapa. Kurang ajar. Nanti rontalku rusak. Aku sudah bersusah payah menulisnya. Cepat kembalikan pinggalah. Jangan kau injak-injak tulisanku. Kau memang tidak menghargai karya seseorang. Kau kesatria busuk. Kau sombong dan tinggi hati. Tutup mulutmu, Manoja. Jangan mengoceh seperti burung hutan. Tutup mulut dan tunggu di situ. Aku akan melihat tulisanmu. Rakai Pinggala memungut rontal yang semula diinjak dengan telapak kaki kanannya. Rakai Manoja menjadi kusar. Dia merasa dihina dia berusaha merebut rontal dari tangan Rakai Pinggala. Lancang sekali kau Pinggala. Kembalikan. Kembalikan rontalku. Diam di tempatmu, Manoja. Atau kau akan berhadapan dengan kepalan tanganku. Diam, kataku. Aku tidak bermaksud mengambil rontalmu. Aku hanya ingin membacanya. Bau ganda lepana Pupur wangi semerbak di taman sari. Kau duduk di atas Ganesha. Arca dewa kebijaksanaan. Suaramu merdu ketika berkata-kata. Bagai gamelan menyanyikan kidung Gayatri. Wajahmu anggun seperti Dewi Uma putri Raja Gunung. Dan tubuhmu kuning gemerlapan dibungkus kain gringsing matamu bercahaya memandang jeladah di atas Wilwatika oh sempurnanya kecantikan putri Majapahit perkataanmu akan membuat rakyat rajin bekerja lambaian tanganmu membuat pohon-pohon berbunga pandangan sinar matamu memancarkan terang di seluruh manusia pada alamnya manusia Doamu membuat para kesatria rela berkorban jiwa di medan laga membela kehormatan negeri. Dan nyanyianmu membuat tentram di hati setiap insan. Oh, mulianya kecantikan putri Tribuana Tunggadewi. Kecantikan tiada bercacat dan bercela. Kecantikan alami anugerah para dewa. Palingkan wajahmu, oh palingkan sekejap wahai sang putri. Siramlah hatiku yang dahaga cinta ini. Jangan biarkan Rakai Manoja mengembara sendirian mencari kebahagiaan di malam buta, mencari cinta di bukit-bukit kapur yang gersang. Hmm, pandai juga kau menyusun kata-kata, Rakai Manoja. Rakai Tinggala, kau tidak berhak membacanya. Tapi aku sudah membacanya. Bagus, syairmu bagus sekali. Kau mempunyai kemampuan mengungkapkan perasaanmu secara baik. Kembalikan Pinggala, kembalikan rontaku. Kau sudah berbuat lancang. Kau telah menyerobot hak seseorang. Kau tidak perlu merahasiakannya lagi. Sebab aku sudah tahu sekarang. Rupanya kau menaruh hati pada salah seorang putri Majapahit. Itu hanya tulisan Pinggala. Hanya aksara. Kau kira aku seorang kesatria yang tidak tahu diri? Sudahlah, Rakai Manoja. Jangan ribut-ribut. Ini, aku kembalikan rontalmu. Hah. Hah. Kau sungguh-sungguh tidak sopan, Pinggala. Beraninya membaca tulisan orang. Kau bukan bangsawan sejati, Pinggala. Rontal itu terbang di bawah angin yang bertiup nakal. Rontal jatuh tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Rakai Manoja menjadi gusar ketika Rakai Pinggala memungut Rontal, kemudian membacanya. Rakai Pinggala tersenyum setelah membaca. Kau lancang sekali, Pinggala. Kau tidak berhak membaca tulisanku. <laughs> Syairmu bagus sekali, Manoja. Rupanya kau mempunyai kemampuan mengungkapkan perasaanmu di atas rontal. Kembalikan rontalku. Kau telah menghina aku, Pinggala. Heh, rupanya kau menaruh hati pada salah seorang putri Majapahit. Itu hanya tulisan. Hanya aksar. Kau kira aku seorang kesatria yang tidak tahu diri? Baiklah. Sekarang kau tidak perlu merahasiakannya lagi, Rakai Manoja. Sebab aku sudah tahu. Sekarang ini, ku kembalikan rontalmu. Satria tidak sopan. Kau bukan bangsawan sejati. Perbuatanmu lancang. Beraninya kau membaca tulisan orang. <laughs> Seharusnya kau belajar banyak tentang tata krama. Tidak pantas bangsawan dari golongan kesatria berbuat seperti ini. Rakai marah-marah. Dia terus-menerus mencaci maki Rakai Pinggala sambil pergi. Rakai Pinggala tersenyum dingin. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah menuju ke ruangan pribadi Brahmana Ratu Kuning. Tak lama kemudian dia sudah menghadap sang Parinata, pimpinan asrama pendidikan itu. Kebetulan Rakuti dan Rasmi juga sedang menghadap Bapak Brahmana. Rakai Pinggala segera menceritakan tentang isi rontal yang ditulis Rakai Manoja. Rakai Manoja. Benar, dia telah menulis syair seperti itu, Ngger Pinggala. Saya membacanya sendiri, Bapak Brahmana. Syairnya memang indah. Dan syair itu jelas ditujukan untuk Tuan Putri Tribuana Tunggadewi. Kalau begitu, besar kemungkinan Rakai Manoja pemilik rencana yang hilang itu. Benar, Bapak Brahmana. Mungkin Rakai Manoja dan salah seorang temannya yang datang menyusup ke istana Kaputren. Hmm. Aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa Rakai Manoja akan berani berbuat selancang itu. Tetapi baiklah, kalau memang Rakai Manoja pelakunya, aku akan segera menindaknya dengan tegas. Ini sesuai dengan perintah Gusti Ramapati. Siapapun kesatria yang dicurigai, harus segera disingkirkan. Sebab orang itu dianggap berbahaya. Eh, maaf Bapak Brahmana, maksud Bapak disingkirkan bagaimana? Maksudku, disingkirkan untuk selama-lamanya. Dibunuh? Benar Rakuti. ksatria kurang ajar itu memang harus dibunuh. Inilah perintah Gusti Ramapati. sayang sekali. Sebenarnya Rakai Manuja itu seorang bangsawan yang berbakat. Dia bisa menjadi seorang wadana yang baik. Tapi, ya, bagaimana lagi? Sekalipun dia berbakat, karena memang telah melakukan kesalahan besar, hukuman harus dijatuhkan kepadanya. Lalu kira-kira siapa yang seorang lagi Bapak Brahmana? Yang seorang lagi masih harus kita cari. Itulah tugas kita. Sekarang yang penting kita selesaikan dulu urusan Rakai Manoja. Maaf, Bapak bagaimana cara kita menyingkirkan Rakyat Manoja? Apakah hal itu nanti tidak akan menimbulkan keresahan? Tentu saja kita akan menyingkirkannya secara diam-diam. Ini merupakan tugas rahasia. Biar aku yang mengatur semuanya. Uh, nah, Angger Pinggala, Kau Rakuti dan Kau Rasmi, bersiap-siaplah. Kalian boleh pergi sekarang. Tolong panggilkan Rakai Manoja kemari. Baik, Bapak Brahmana. Brahmana. Duduklah manusia. Aku ingin bicara suatu hal yang sangat penting denganmu. Harap kau mendengarkannya dengan baik-baik. Maaf, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Apakah Bapak ingin membicarakan soal tulisan saya di atas rontal? Uh, apa? Tulisan di atas rontal? Aku tidak tahu apa maksudmu. Saya menulis syair di atas rontal, Bapak. Kebetulan sekali ada angin kencang. Rontal itu terbang dan jatuh tidak jauh dari kaki Rakai Pinggala. Kemudian Rakai Pinggala memungut rontal dan membacanya. Saya sudah berulang kali memperingatkannya bahwa dia tidak berhak membaca tulisan orang. Tapi Rakai Pinggala nekat dan dia terus membacanya. Kau ini bicara apa, manusia? Aku tidak tahu menau soal syair, soal rontal, soal tulisan. Aku ingin bicara soal lain. Huh, kalau begitu, maaf Bapak. Rupanya saya salah duga. Tapi sebenarnya, saya tidak mempunyai maksud apa-apa. Saya hanya sekedar menulis. Saya memang mempunyai kegemaran menulis syair. Itu hanya tulisan saja. Tidak mempunyai arti. Tidak mewakili perasaan saya. Uh, sudahlah, lupakan soal itu. Aku mau bicara soal lain. Iya, Bapak Brahmana. Uh, begini, Manuja. Kemarin aku mendapat surat dari Pawanuhan. Ternyata setelah kubaca, surat itu dari orang tuamu. Dari ayah Anda? Iya, dari ayahmu. Aku sendiri sebenarnya sangat menyayangkan. Tapi kita harus menghargai keinginan orang tuamu. Eh, maaf, Bapak. Apa isi surat yang ditulis ayah Anda? Ayahmu ingin agar kau segera kembali ke Pawanuhan. Ayahanda menginginkan agar saya kembali ke Pawanuhan. Oh, tidak mungkin. Justru ayahanda yang mengirim saya belajar di asrama ini. Mengapa tiba-tiba ayahanda berubah sikap? Apa alasannya? Apakah ayahanda tidak menulis alasannya di dalam surat itu, Bapak Brahmana? Ada. Dia juga menyebutkan alasannya. E, begini Manuja. Kau adalah anak yang paling tua, bukan? Ayahmu ingin agar kau segera kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. <laughs> Maaf, Bapak. Saya tidak ingin menjadi seorang wadana. Saya ingin menjadi penghulu keadilan. Itulah cita-cita saya. Dan saya sudah berkali-kali menyampaikannya di depan ayah. Dan nampaknya, ayah anda tidak keberatan. Tetapi dia menulis suratnya seperti itu, Manoja. Aku tidak perlu menunjukkan surat itu kepadamu. Uh, sekarang begini saja. Seperti sudah kukatakan, kita harus menghormati keinginan orang tuamu. Kalau memang kau tidak mau menjadi seorang wadana, kau boleh membicarakannya sekali lagi dengan ayahmu. Dan untuk itu, kau kuizinkan pulang besok pagi, pergilah ke Pawanuhan. Temuilah orang tuamu dan bicarakan soal ini sebaik-baiknya sampai tuntas. Setelah persoalan ini selesai, kembalilah ke asrama ini. Tapi ingat, kau harus kembali kemari dengan membawa surat dari ayahmu. Baiklah, Bapak Brahmana. Kalau memang demikian, saya akan segera pergi ke Pawanuhan. Saya ingin menemui orang tua saya dan menanyakan persoalan ini. Kau akan berangkat ke Pawanuhan dengan dikawal tujuh orang prajurit. Terima kasih Bapak Brahmana. Terima kasih atas perhatian Bapak. Sekarang saya mohon diri. Bagai Manoja melangkah meninggalkan ruangan pribadi Brahmana Ratu Kuning. Dia tidak habis mengerti. Menurut pendapatnya, tidak mungkin ayahnya menyuruh kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. Rakai Manoja mengajak Rakai Linggar membicarakan soal itu. Aneh sekali. Tidak mungkin ayahanda mempunyai keinginan seperti itu. Ya, barangkali beliau berubah sikapnya Manoja. <laughs> Belum lama aku pulang ke Pawanuhan. Dan beliau tidak mengatakan apa-apa. Sampai aku kembali lagi ke asrama ini. Tapi mengapa? Tiba-tiba beliau berubah sikap. Aku disuruh menjadi seorang wadana. Tidak mungkin. Aku tidak berbakat menjadi seorang wadana. Aku sudah berkali-kali membicarakan soal ini dengan ayahanda. Ya. Dan sepertinya beliau bisa mengerti. Sebaiknya kau menuruti perkataan Bapak Brahmana Ratu Kumi. Kukira usulnya cukup bijaksana. Kau kembali ke Pawanuhan sebentar, bicarakan soal ini secara pribadi dengan ayahmu, sehingga semuanya menjadi jelas kembali. Baru kau kembali ke asrama ini. Hmm, baiklah. Kalau begitu, besok aku akan pulang ke Pawanuhan. Paling-paling kau hanya membutuhkan waktu dua hari. Kau bisa segera kembali ke asrama ini dan belajar seperti sedia kala. Tapi, tapi... Ada apa, Manoja? Ada apa? Aku melihat seperti ada ganjalan di hatimu. Entahlah. Sepertinya aku membaca isyarat yang kurang menyenangkan. Tiba-tiba perasaanku tidak enak. Eh, sudahlah. Lebih baik kau bersiap-siap pulang ke Pawanuhan. Persoalanmu memang harus segera diselesaikan. Brahmana Ratu Kuning memanggil Rakai Pinggala, Rasmi dan Rakuti. Dia menjelaskan siasatnya, bagaimana harus menyingkirkan Rakai Manoja. Mereka bicara di ruangan pribadi Sang Brahmana. Besok pagi Rakai Manoja akan kembali ke Pawanukan. Apakah kalian bertiga sudah siap? Kami sudah siap, Bapak Brahmana. Di mana sebaiknya kami harus bertindak? Setelah Manoja meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit, kalian bisa langsung bertindak. Mungkin tepi hutan tarik adalah tempat yang aman untuk mengerjakan tugas ini. Kalian bisa menyergap Manoja di tepi hutan tarik. Uh, bagaimana dengan tujuh orang prajurit itu, Bapak Brahmana? Mereka tidak boleh tahu rencana ini. Bagaimana kalau mereka berusaha melindungi Rakyat Manuja? Mereka bukanlah prajurit-prajurit tangguh. Mereka hanyalah prajurit-prajurit penjaga pintu Kapura. Kukira kemampuan mereka tidak terlalu tinggi. Tapi bukan prajurit-prajurit itu yang menjadi sasaran kalian. Kalau mereka bermaksud melindungi Rakai Manuja, kalian boleh menyerang mereka. Kalian boleh menyakiti mereka. Justru hal itu akan membuat rencana ini berjalan semakin baik. Rahasia pembunuhan ini pasti akan bisa ditutupi selamanya. Biar prajurit-prajurit itu yang menceritakan kepada orang-orang apa yang sedang terjadi menimpa Rakai Manuja. Kalau begitu, kami harus mengenakan pakaian penyamaran? Ya, tentu saja Rasmi. Kalian harus menyamar. Kalian bertiga harus menggunakan cadar. Kerjakanlah tugas ini pada saat hari mulai gelap supaya tidak tentara Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bapak Brahmana. Saya kira ini persoalan yang tidak terlalu sukar. Saya sendiri sanggup menghadapi Rakai Manoja. Hati-hati Angger Pinggala. Jangan meremehkan orang. Biasanya orang kalau kepepet, terancam jiwanya, dia berani berbuat apa saja. Dia pasti akan nekat mengadakan perlawanan untuk menyelamatkan nyawanya. Nah, kukira cukup. Sekarang kalian boleh istirahat. Dan besok kalian harus berangkat pagi-pagi sekali. Dekat Rakai Manoja di tepi hutan tarik. Pagi harinya, Rakai Manoja meninggalkan asrama pusat pendidikan calon tanda dengan dikawal tujuh orang prajurit. Mereka menyusuri kaki Bukit Pangi, dan sebentar kemudian mereka sudah memasuki kota Raja Majapahit. Mereka tidak berhenti, mereka terus berkuda ke arah pintu gerbang perbatasan kota. Lepas tengah hari, mereka sudah meninggalkan pintu gerbang, kemudian belok ke arah kiri. Mereka terus berkuda melintasi daerah yang berbukit-bukit. Dan menjelang sore hari, mereka sudah tiba di tepi hutan tarik. Apakah Tuhan ingin istirahat? Ya, prajurit. Kita istirahat sebentar. Nampaknya malam akan segera tiba. Apakah Tuhan bermaksud meneruskan perjalanan pada malam hari? Aku tidak bisa menunda-nunda perjalanan ini. Kita harus tiba di Pawanuhan sebelum fajar menyingsing nanti. Sudahlah. Kalian jangan banyak bertanya. Cepat turun dari kudamu masing-masing. Dan kita cari tempat yang nyaman untuk istirahat pasanglah beberapa buah tenda. Baik, tuanku. Ayo teman-teman, turun dari kuda masing-masing. Kau, kau, dan kau juga. Kalian bertiga pasang tenda. Tuanku Manoja mau istirahat sebentar. Rakai Manoja duduk di depan tenda sendirian. Tujuh orang prajurit pengawal nampak mondar-mandir melihat suasana di sekitar. Rakai Manoja termenung. Dia masih memikirkan perihal orang tuanya yang ingin agar dia kembali ke Pawanuhan untuk menjadi seorang wadana. Pada saat itulah, nampak tiga orang penunggang kuda, pemacu kudanya semakin lama semakin dekat. Rakai Manoja terkejut, kemudian memanggil prajurit-prajurit pengawal. Mereka berdiri di tepi jalan, menunggu setiap kemungkinan. Nampaknya mereka bukanlah orang-orang yang senang berbuat baik. Biarlah kami yang menghadapi mereka, Tuanku Manoja. Hoi! Mau apa kalian? Jangan mengganggu kami! Kalian bertiga menggunakan cadar. Pastilah kalian orang-orang yang tidak suka berterus terang. Oh apa kalian? Apakah kalian ingin merampok kami? Kami tidak membawa apa-apa yang bisa dirampok. Kami tidak membawa barang-barang yang berharga. Tiga orang penunggang kuda itu sama sekali tidak memberikan jawaban. Bulan tua mengapung di angkasa. Cahayanya lemah menembus daun-daunan dan hanya sedikit menerangi sosok tubuh tiga penunggang kuda. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka memberikan isyarat. Dan saat berikutnya, tiga orang penunggang kuda melompat turun dan segera menyerang Rakai Manoja. Awas tuanku Manoja! Awas! Ya penunggang kuda itu segera mencopot cadarnya. Mereka tidak lain adalah Rakai Pinggala, Rasmi, dan Rakuti. Prajurit-prajurit itu melarikan diri. Saya berhasil melukai beberapa orang di antara mereka. Oh, mereka bukan sasaran kita, Pinggala. Mereka pasti akan segera bercerita pada Bapak Brahmana Ratu Kuning. Mereka juga pasti akan bercerita pada orang-orang. Itulah yang terpenting. Sayang sekali. Nampaknya Rakai Manoja melarikan diri ke tengah-tengah hutan. Dia memang satria penakut. Dia takut mati. <laughs> Dia takut berurusan dengan pedang dan darah. Kita tidak boleh gagal melaksanakan tugas ini. Kita harus mengejar Rakai Manoja dan membunuhnya. Kalian tunggu saja di sini. Biar aku yang membereskan Rakai Manoja. Rakuti segera mencabut tombak Patmayoni. Mata tombak berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan. Dan selanjutnya, Rakuti melompat ke arah pohon-pohon yang gelap. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap. Sementara Rasmi dan Rakai Pinggala menunggu di tepi jalan. versatile medium and the most visual, radio can picture anything. Radio, show on radio,